Sekarang kita sampai pada bab ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili pada poin 15 halaman 43 wa ya'taqiduna jawazar ru'yati minal ibad al-muttaqin lillahi azza wa jalla fil qiyamah duna ashabul hadis al-sunnah wal jamaah para imam-imam alil hadis mereka meyakini akan dilihatnya oleh orang beriman atau orang-orang beriman orang yang bertakwa melihat kepada wajah Allah di hari kiamat tidak di dunia wujubuha liman ja'alallahu dzalika sawaban fil akhirah dan ini adalah suatu hal yang pasti yang akan terjadi di hari kiamat bahwasanya Allah dilihat oleh orang-orang beriman sebagai bentuk pahala balasan bagi orang beriman tersebut di akhirat. Kemudian disampaikan dalilnya kama qala ta'ala wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah wajah-wajah orang beriman pada hari itu yaitu pada waktu di surga berseri-seri ila rabbiha nadirah kepada Rabbnya lah mereka melihat demikian pula Allah berfirman tentang orang-orang kafir kalla innahum arrabbihim yawma yauma idin lamahjubun sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari kiamat itu terhijabi dari melihat Rabb mereka Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili bahwasanya ashabul hadis, ulama-ulama il hadis, mereka meyakini orang-orang beriman bertakwa akan melihat kepada wajah Allah di hari kiamat tidak di dunia. Dalil tentang ini eh banyak sekali baik dari ayat ataupun dari al-hadis. Ya di sini disebutkan dari ayat Al-Qur'an. Ya, yang pertama kita sampaikan bahwasanya inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman Rasul sampai ya hari kiamat Ashabul Hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah dilihat pada waktu di surga oleh orang-orang beriman. Di antara dalilnya di dalam Al-Quran tadi sampaikan surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuh yaumin nadhirah, wajah-wajah orang-orang beriman berseri-seri pada waktu itu kepada Rabbnya lah mereka melihat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini disandarkan ya melihat kepada wajah. Berarti orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata mereka Demikian pula dalam surat di sini sebut, sampaikan surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, kala innahum ar-rabbim yauma Orang-orang kafir mereka ya tidak bisa melihat kepada Rabb mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang beriman juga tidak bisa melihat Allah, apa bedanya dengan orang orang kafir. Maka ketika disebutkan orang kafir tidak bisa melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat, maka ya mafhumul mukhalafah bahwasanya sebaliknya orang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Demikian pula kita mau tambahkan dalilnya ya agar lebih mantap lagi kita bawakan dari sarah biasa Ihtiqat Aimatil Hadis oleh Syekh Hamad Al Utsman. Disampaikan ayatnya diantaranya surat Yunus ayat 26 Surat Yunus ayat 26 Allah mengatakan lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, tentunya dari kalangan orang beriman, bagi mereka al-husna kebaikan wa ziyadah dan tambahannya atau bonusnya. Dan ayat ini ditafsirkan langsung oleh Rasul SAW dalam Sahih Muslim. Ya Rasul mengatakan arti orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna kata Rasulullah SAW, al-husna ay al-jannah. Orang beriman yang berbuat kebaikan akan mendapatkan surga. Waziyadah dan tambahannya. Apa tambahannya? Kata Rasul, an-nadhar ila wajihillah. Yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam penafsiran di sini ada dua akidah alusunah wal jamaah. Yaitu meyakini Allah punya wajah. Makanya orang beriman akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengajarkan kepada kita doa ya doa ini as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat melihat wajahnya di surga kelak. Ini sekali lagi ada dua eh, akidah al-sunnah yang tercantum dalam penafsiran Rasul dan juga dalam doa Rasul tadi ada penetapan sifat wajah bagi Allah. Sebagaimana dalam ayat wa yabqa wajhu rabbika jalali wal ikram. Kakala wajah Rabbmu. Kita tetapkan apa adanya. Allah memiliki wajah yang tidak sama dengan wajah makhluk. Wajah Allah sesuai dengan kebesaran dan kesempurnaannya. Kita wajib tetapkan apa adanya tanpa kita serupakan dengan wajah makhluk dan tidak boleh kita apa membayangkan ataupun tidak boleh kita mentakwil mengatakan arti wajah di sini adalah kekuasaan atau zat. Eh, ini adalah takwil yang batil. Kita katakan wajah ya wajah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki namun tidak sama dengan wajah al makhluk. Kemudian di antara akidah yang Rasul tetapkan dalam ayat tadi atau dalam tafsir ayat tadi bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh orang-orang beriman di surganya dan itu termasuk nikmat yang terbesar yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah karena memang ini adalah masalah yang sangat amat berharga karena ini nikmat yang paling berharga di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan ini dicantumkan dalam kitab-kitab akidah di antaranya untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang mereka tidak mengimani tentang akidah ini bahwasanya orang beriman melihat kepada wajah Allah di akhirat kelak. Itu ayat surat Yunus ayat 26. Kemudian kita tambahkan lagi surat Qaf ayat 35. Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan bahwasanya bagi para penghuni surga itu kenikmatan apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka inginkan pasti akan mereka dapatkan di surga. Ya, apapun yang mereka minta, ya akan Allah penuhi di surga. Kemudian kata Allah, waladaina mazid dan kami memiliki apa? tambahan atau bonus untuk mereka penghuni surga tersebut. Di samping kenikmatan-kenikmatan itu ada yang paling ya berharga lagi yaitu kata para ulama melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya orang-orang beriman akan melihat kepada eh, wajah Allah di surga kelak. Ya. Sebetulnya ayat saja sudah cukup. Ya, apalagi ditambah dengan hadis yang mutawatir. Ya, kata seorang ulama ada beberapa hadis ya yang itu mutawatir berkaitan dengan akidah. Dijamakkan ya dikumpulkan dalam dua bait syair ya dikatakan di situ wa mimma tawatara minal hadisi ya man kadzaba wa man bana baitan lillahi wahtasab Eh, di antara hadis-hadis yang mutawatir, itu hadis yang pertama tentang sabda Rasul, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya dalam api neraka. Eh, barang siapa membawa hadis daif, yang dia tahu itu daif, eh, atau palsu bahkan, maka dia diancam masuk ke dalam api neraka. Eh, na'udzubillah min dalik. Maka harus selektif dalam apa? Menyampaikan hadis. Eh, karena Rasul mengatakan dengan eh, terang-terang dan itu adalah Hadis yang mutawatir, barang siapa yang berdusta Aku maka siapkan tempat dunia dalam api neraka. Kemudian kata Rasul SAW, hadis yang mutawatir juga atau kata para ulama hadis yang mutawatir yaitu hadis tentang barang siapa membangun rumah Allah yaitu masjid karena Allah mengharapkan ridho dari Allah pada dari Allah maka baginya rumah di surga. Ini juga hadis yang mutawatir. Kemudian waru'yatun syafa'atun ya wal haudu Eh kemudian wa masul khufaini wa hadi ba'du. Kata penyair tadi dari ulama bahwasanya hadis ru'yah yang kita bahas ini hadisnya mutawatir. Demikian pula dengan hadis tentang syafaat pada hari kiamat. Kemudian hadis tentang masalah telaga Rasul di ya, akhirat. Demikian pula hadis tentang masalah membasuh ya sepatu atau kaos kaki ketika wudhu itu hadisnya mutawatir. Intinya Hadis tentang masalah ru'yatul al-mu'minin rabbahum, orang beriman melihat kepada Allah pada hari kiamat, itu hadisnya mutawatir, banyak periwayatannya. Kita sampaikan di sini ucapan para ulama tentang hal ini, di antaranya seorang guru dari Imam Bukhari yang bernama Yahya bin Ma'in rahimallah, beliau mengatakan indi sab'ata asyara hadisan fir ru'ya kulluha sihha. Kata Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Al-Bukhari, bahwasanya aku meriwayatkan 17 hadis tentang ru'yah ya tentang masalah orang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala kulluha seha dan semua hadisnya sahih. Ya, di antaranya sabda Rasul SAW, Innakum satarawna rabbakum. Ya, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Kama taron al qamara lailatal badri. Sebagaimana kalian melihat kepada bulan dikala pun nama. La fi ru'yati Dan kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama tersebut. Demikian pula pada hari kiamat. Ya Allah ahad. Namun, ya ketika orang beriman semuanya melihat kepada wajah Allah di surga kelak tidak akan ada apa? Eh desak-desakan tadi sebagaimana orang-orang melihat kepada bulan purnama meskipun satu dilihat oleh semua orang di dunia tidak berdesak-desakan. Ya, di situ kata pak ulama, hada tasfir ru'ya bir ru'ya la tasfirul mar'i bil mar'i. Di sini bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tidak. Namun menyerupakan cara melihat kepada Allah. Sebagaimana melihat kepada apa? Bulan purnama tidak berdesak-desakan. Eh, jadi jangan salah paham. Di situ bukan apa Rasul menyamakan udzubillah min dalik. Elaisa eh, kamisi syai'un. Eh, Rasul tidak menyamakan Allah dengan bulan. Namun di situ penyamaannya dari sisi cara melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. La tudaruna fi ru'yati. Sekali lagi hadis yang berkaitan dengan ini itu mutawatir sebagaimana kata Yahya bin Ma'in rahimahullah taala. Demikian pula kata Imam At-Tabari rahimahullah rawa an Rasul sallallahu minas sahabati hadis ar-ru'ya salasatun wa isyuna nafsan. Bahwasanya ada 23 sahabat Rasul sallallahu yang meriwayatkan hadis tentang ya ru'ya Orang beriman melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Hafidz Abu Bakar al ajuri mengatakan tawatar al-akhbaru siha anin Nabi wasallam bin nadar ila wajillah azza wa jalla. Telah banyak riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang masalah orang beriman melihat kepada wajah Allah azza wa jalla. Wa qabilaha alul ilmi asana qabulin dan para ulama menerima hadis tersebut dengan sebaik-baik penerimaan. Tidak ada yang menolaknya kecuali ahli bid'ah, kecuali kelompok yang sesat. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wa qad sabatat ru'yatul mu'mina lil azza wa jalla fi dalil akhirah fil ahadits sahih." Bahwasanya telah sahih tentang orang beriman melihat kepada Allah azza wa jalla di akhirat dan itu hadis-hadisnya sahih min turkin mutawatirah dan hadisnya mutawatir la yumkin daf'uha wala man'uha tidak mungkin ya ditolak tidak mungkin diingkari ini kalau memang masih ada al iman billahi wa birasulihi ikhwani fillah rahimani warahmakumullah dan ini adalah ijma para ashabul hadis ulama ahlussunnah wal jamaah tentang adanya ya akidah seperti ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Kutaybah atau Kutaybah bin Said rahimahullah beliau mengatakan qaulul a'immatil makhud bi fil Islam was sunnah al iman bir ru'ya wa tasdiq bil ahadits allati ja'at an Rasul sallallahu bahwasanya semua ulama sepakat yang mengatakan wajibnya beriman bahwasanya orang beriman akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayatnya sangat jelas dan hadisnya juga mutawatir dan jelas tidak bisa apa ditakwil-takwilkan. Ini menurut ahli sunnah wal jamaah ya yang asli. Adapun yang KW lain lagi. Ya mereka apa? Banyak takwil-takwil ini nanti akan kita sampaikan sebagiannya. Bismillah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, para ulama sangat amat eh, keras dan tegas dalam masalah hal ini. Dan mereka sangat amat keras ya mengutuk orang-orang yang mengingkari akan akidah yang hak ini. Eh bahkan mereka apa? mengkafirkan orang-orang yang menolak eh akidah ini. Ya, kita ingin sampaikan karena sekali lagi masalah akidah yang tidak bisa dipermainkan. Imam Ahmad dan yang lainnya eh mereka alusuna wal jamaah dari ulama salaf mengatakan eh di antara di sini kita sampaikan kolal Imam Ahmad Man qala innallaha la yura fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat, maka dia kafir. Ya, ini ucapan Imam Ahmad. Imam Abu Bakar Al-Marrudi mengatakan, "Man zama anna Allah la yura fil akhirah fahuwa kafir." Sama dengan ucapan Imam Ahmad tadi. Barang siapa yang meyakini Allah tidak bisa dilihat di akhirat, maka dia kafir. Berkata Hambal bin Ishaq, Eh, sama dengan tadi, man zama Allah la yura fil akhirah faqad kafara billah. Barang siapa yang meyakini Allah tidak dilihat di akhirat, maka dia kafir kepada Allah wa kadzdzaba bil Qur'an dan dia mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa Allah amrahu dan dia menolak ya perkara Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ajuri mengatakan, "Eh fa in qala al-Jahmi ana la u'min bihada yani ar-ru'ya" kila lahu kafarta bilail adim. Kalau ada kelompok Jahmiyah mengatakan aku tidak beriman kepada ru'yatul mu'min rabbahum, maka dikatakan kepadanya engkau telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sekali lagi masalah akidah, ini masalah yang ya tidak bisa dianggap sepele. Orang yang menyimpang ini bisa kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini sudah sering kita sampaikan, namun tidak boleh kita apa? Ya, menfonis kafir orang perorangan. Ya, kita mengikuti jejak ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan secara apa? Umum, barang siapa yang tidak meyakini ya akidah seperti ini, maka dia kafir. Hukum secara umum. Namun person-personnya yang ya, berbuat demikian, yang meyakini demikian, tidak langsung bisa apa kita kafirkan. Ya kita sampaikan hujah, kita tegakkan eh, dalil-dalilnya. Ya. Dan yang perlu kita sampaikan juga di sini, ya bahwasanya kita ketika mengatakan barang siapa meyakini seperti ini, barang siapa meyakini seperti ini, maka kafir, tidak lain eh tidak bukan kecuali mengikuti jejak para ulama Ahlussunnah wal jamaah. Walau kariha al-mubtadi'un. Meskipun alil bid'ah itu apa? Membenci, tidak suka dengan hal seperti ini. Eh sampai kita apa dituduh? Ini adalah apa? Ajaran teroris. Ini ajaran radikal. Ya, kalau dikatakan ajaran radikal, ini Imam Ahmad mengajarkan apa? radikalisme. Kalau radikalisme seperti ini tidak ada masalah. Kita terima tidak ada masalah. Ini adalah warisan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang radikal itu ya mereka itu yang membuat hal-hal yang bid'ah dalam urusan apa? agama. Ya, intinya sekali lagi ya, mereka salah memahami apa yang kita sampaikan. Ya, atau mungkin pura-pura bodoh tidak tahu ya bahwasanya ketika kita mengatakan ini perbuatan syirik perbuatan kufur ini hanya mengikuti Al-Quran mengikuti sunnah mengikuti jejak para salafu as-saleh Imam Ahmad ketika mengatakan barang siapa mengatakan sesungguhnya Allah tidak dia di akhirat maka dia kafir ya ini sekali lagi adalah hak wajib kita mengikutinya ya meskipun mereka apa menuduh kita mengikuti ajaran radikal dalam masalah ya seandainya ini radikal kita ikuti ya namun tidak sampai kepada ajaran apa terorisme. Eh, sekarang mereka ya lagi kebakaran jenggot, eh, bukan jenggot, nggak punya jenggot mereka, kebakaran kumis, iya. ya, eh, karena eh, mereka sudah kewalahan menghadapi dakwah asalafia. Eh, meskipun sekali lagi memang resiko perjuangan katanya demikianlah, eh, bahwa mereka tidak akan suka dengan asuna karena sudah eh, berkarat kebidaan dalam hati mereka. Eh, kita dituduh eh, radikalisme dan sebagainya, ya, padahal tidak lain kita mengikuti ya ucapan-ucapan para ulama yang sangat tegas, yang sangat keras bagi mereka-mereka yang menyimpang dalam urusan akidah. Cuma sekali lagi kita sampaikan bedanya kita dengan kelompok teroris, kelompok khawarij, mereka apa suka memfonis individu-individu dari kaum muslimin murtad dari agama tanpa hak. Ya, adapun kita hukumnya secara umum sebagaimana ulama. Eh, ya, sebagaimana sudah kita sampaikan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Namun ketika penguasanya mengatakan demikian, tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Beda antara fonis secara umum dengan fonis secara apa? Individu ataupun person-personnya. Ikhwanifillah rahimani warahmatullah. Ini sekali lagi jelas eh, bahwasanya penyimpangan dalam hal ini termasuk kesesatan yang nyata bahkan dianggap kufur oleh para ulama al wal Jamaah. Meskipun di sini ada poin yang penting untuk kita sampaikan yaitu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah waladhi ali jumhur salaf anna man jadaru ru'yatallah fi dalil akhirah fahuwa kafir. Sesungguhnya pendapat kebanyakan ulama salaf barang siapa yang mengingkari Allah tidak Allah dilihat di akhirat maka dia kafir. Fa in kana mimman lam yablughu al-ilmu fi dalik urifa dalik. Namun kalau orang itu masih jahil, disampaikan hujah. Kata Imam eh, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kama yu'arraf malam tablughu syara'il Islam. Seperti orang yang jahil terhadap syariat Islam tidak sehati. Fain asarra ala juhud ba'da bulughil ilmi lahu fahuwa kafir. Adapun kalau dia ya, terus bersikeras tidak meyakini akidah seperti ini, maka itulah yang disebut sebagai orang apa? Kafir. Dan dari sinilah kita mengatakan bahwasanya ada udur bil jahal. Orang jahil tidak bisa langsung apa? dikafirkan. Ditegakkan hujah kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang ini kita sampaikan ya tentang ucapan eh, ya mualif tadi bahwasanya Allah dilihat di akhirat tidak di dunia ya kata Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah wa ya'taqiduna jawaz ruya minal ibadil muttaqin azza wa jalla fil qiyamah duna dunia Ashabul hadis, ulama-ulama il hadis mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang beriman bertakwa melihat kepada Allah Azza di dunia, di akhirat tidak di dunia. Ini perlu kita sampaikan ar ya melihat Allah ini ada ya kalau kita bagi ada tiga sikon atau waktu atau tempat ya di dunia ya ini dibagi lagi menjadi ya tiga. Ya. Kata ulama melihat Allah di dunia ya ini ada tiga perinciannya ketika di dunia. Melihat Allah dalam artian dalam keadaan ya, terjaga, melihat dengan kedua mata, maka sepakat alusna mengatakan itu mustahil. Ya, makanya dikatakan tadi dunia dunia tidak di dunia dalam artian melihat kepada Allah, wajah Allah dalam keadaan terjaga, ya, bukan dalam keadaan mimpi. Ini tidak mungkin mustahil. Apa dasarnya? Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah ya berkata kepada Musa kemudian Nabi Musa menghendaki untuk melihat kepada wajahnya. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Eh, ingatlah ketika Nabi Musa eh, berjumpa dengan Allah dalam artian berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan, eh, ya Allah, ya Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Maka apa jawaban Allah? Lantarani engkau tidak akan bisa melihatku di dunia ini. Ini adalah Eh, ijma al-sunnah mengatakan tidak mungkin ada seorang pun melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Bahkan Imam Al-Barbari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah sangat keras masalah ini. Beliau mengatakan manzaama za'ama annahu ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang meyakini ada seseorang melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga tentunya tadi, maka dia kafir. Karena apa? Allah jelas mengatakan lantarani kepada manusia terbaik pada waktu itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Allah tidak perlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukan sesuatu yang mustahil. Allah sanggup memperlihatkan kepada para eh, ya nabi-nabinya kepada manusia. Namun apa hikmah dibalik Allah tidak bisa dilihat di dunia karena manusia lemah di dunia tidak memiliki kekuatan untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai, sampai ketika Allah berkata kepada Nabi Musa eh, ya lantarani walakin undur ilal jabali fa insakara makana fasafa tarani. Ya. Namun lihatlah kepada gunung itu wahai Musa. Ya, jika dia bisa tetap tegar ketika aku memperlihatkan kepada ya gunung tersebut, maka engkau akan bisa apa? Melihatku. Namun ketika falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Namun ketika Allah memperlihatkan wajahnya kepada gunung, hancur gunung tersebut. Di dunia manusia tidak bisa apa? ia tidak sanggup melihat wajah Allah. Eh bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih Rasul mengatakan hijabuhu an-nur. Hijabnya Allah itu dari cahaya. Seandainya Allah membukanya, maka akan terbakar semua yang apa? dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di di dunia ini. Namun di akhirat Allah memberikan kekuatan kepada orang beriman untuk melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Eh, sekali lagi intinya melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga ini mustahil, tidak mungkin lantarani. Ya Allah mengatakan kepada Nabi Musa. Demikian pula Nabi Muhammad SAW. Manusia terbaik. Ya. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau belum pernah melihat Allah dalam keadaan terjaga. Sampai-sampai ketika di Isra wal Mi'raj. Ya, Allah mengangkat beliau sampai ke langit ketujuh. Seorang sahabat mengatakan, Harra'ita Rabbak. Apakah engkau bertemu, melihat kepada Rabbmu? Maka Nabi Muhammad mengatakan, Nurun anna arahu ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tadi hijabnya Allah taala. Ya, sekali lagi Nabi Muhammad Sayyidul Waladi Adam, akramul khalqi. Ya, demikian pula Nabi Musa alaihissalam manusia-manusia terbaik namun tidak bisa melihat kepada wajah Allah. Apalagi selain para ambia. Maka sekali lagi sungguh sesat, bahkan sungguh kufur orang-orang yang mengaku bisa melihat kepada wajah Allah. Dan ini ada banyak orang mengaku melihat kepada Allah SWT. Eh, bahkan sudah sempat kita sampaikan dulu, bahkan saya sendiri pernah mendengar eh, seorang guru di sekolah mengatakan tadi malam, eh saya lagi bersemedi dengan guru saya, eh kemudian tiba-tiba langit terbelah satu persatu sampai langit ketujuh kemudian kita melihat kepada wajah Allah swt. Ini syaitan yang dilihat adalah iblis naudzubillah min dalik ya. Namun inilah kenyataan yang ada, makanya pak ulama membahas masalah ini. Tidak mungkin di dunia Allah bisa apa? Dilihat dalam keadaan terjaga. Ini yang pertama, melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia ini mustahil, tidak mungkin. Yang kedua, melihat dalam artian di sini adalah ya ru'ya qalbiyah. Ya ru'ya qalbiyah dalam artian betul-betul merasa melihat Allah ya namun Allah tidak akan mungkin bisa dilihat. Dan inilah derajat al-ihsan. Anta budallah Ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah. Namun tidak apa, tidak mungkin melihat Allah. Cuma apa? Betul-betul merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah hak benar dalam arti apa? Merasa diawasi bukan melihat sebenarnya. Ya. Yang ketiga yaitu melihat dalam keadaan bermimpi. Ya. Dan ini terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, suatu saat Rasul SAW pada pagi hari bercerita kepada para sahabatnya bahwasanya beliau melihat kepada ya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermimpi. Ini itu fi ahsani suratin. Kata Rasulullah, aku tadi malam melihat Allah dalam keadaan bermimpi intinya, ya dalam keadaan seindah-indahnya. Ya, ini adalah hak kata ulama. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi ini tiga kategori melihat Allah di dunia. Dalam keadaan terjaga tidak mungkin. Dalam keadaan bermimpi mungkin dan terjadi pada zaman pada diri Rasulullah alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketiga Ya, namun perlu disampaikan, kalau ada orang mengaku saya bermimpi ketemu Allah, kemudian diberikan wangsit, ya demikian dan demikian, tidak perlu sholat ya lima waktu cukup satu kali saja ini sekali lagi bukan Allah namun adalah asyaitan karena syariat Allah sudah sempurna tidak mungkin apa ada perubahan sama sekali kemudian yang ketiga tadi melihat Allah dalam keadaan eh, dalam artian di, merasa selalu diawasi Allah ini adalah hak kemudian yang kedua melihat Allah di alam akhirat sebelum surga di padang mahsyar ini menurut jumhur ulama ya atau menurut sebagian ulama ini memang ada khilaf antara para ulama apakah semua manusia melihat Allah yang benar ya semuanya melihat Allah di padang mahsyar baik yang kafir yang munafik yang musyrik ataupun orang beriman cuma berbeda antara orang beriman ketika melihat kepada Allah di padang mahsyar dengan orang musyrik melihat Allah di padang masar. Ya, dulu pernah kita tanya kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala tentang hal ini, kata beliau ibaratnya seperti orang yang baik melihat kepada aparat keamanan dengan pencuri perampok melihat kepada aparat keamanan. Ini apa merasa aman, merasa senang kan ada yang apa? menjaga, melindungi. Sedangkan eh mereka penjahat merasa apa? ketakutan. Betul mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang beriman dalam keadaan apa? Senang dalam keadaan ya mereka berbahagia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi melihat Allah di padang masa semuanya melihat. Ya. Dan yang ketiga tadi di surga tentunya hanya orang beriman yang melihat kepada wajah Allah. Ya meskipun pembahasan masalah akidah ini difokuskan tentang melihatnya orang beriman eh kepada wajah Allah di surga. Cuma karena disinggung tadi masalah melihat ya tidak mungkin melihat di dunia kita perinci. Jadi ada tiga kategori melihat Allah di dunia, di padang masar dan di surga. Di dunia dibagi lagi menjadi tiga. Ya, kalau melihat dalam keadaan terjaga itu mustahil, tidak mungkin. Melihat dalam keadaan bermimpi pernah terjadi pada zaman pada diri Rasulullah Alaihi Wasallam. Melihat Allah dalam dalam ya, arti merasa diawasi Allah Taala ini adalah al ihsan yang merupakan tingkatan tertinggi dalam al-Islam. Anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, namun jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah dia apa? melihatmu. Ini adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi yang banyak dibahas ulama dalam kitab akidah yaitu poin yang terakhir melihat Allah di surga dan itu hak dalilnya dari ayat sudah kita sampaikan tadi demikian pula hadis mutawatir dan juga ijma al-sunnah wal jamaah meskipun demikian ya namanya ya orang yang sesat tetap apa mengingkari ataupun mentakwil hal tersebut eh sebagaimana orang yang sakit eh dikasih makanan enak apapun eh tetap merasa apa pahit mulutnya. Yang gak enak, yang pahit bukan makanannya. Namun apa? Lidahnya. Itulah ahli bidah. Ya, padahal jelas ayatnya, hadisnya tetap apa? Tidak mau terima. Ada penyakit dalam hatinya, penyakit asyubuhat. Eh, mereka cari-cari dalil untuk mengingkari akidah seperti ini. Di antaranya syubhat mereka mereka mendatangkan ayat yang kita baca tadi tentang Nabi Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah mengatakan lantaroni. Menurut terjemahan mereka, lantaroni engkau tidak akan mungkin bisa melihatku selama-lamanya. Di dunia sampai di akhirat. Ya. Kata mereka, kata-kata lan. Lan itu, kata mereka, fungsinya, maknanya, itu menafikan selama-lamanya. Maka dijawab oleh para ulama, dalam segi bahasa saja tidak benar. Ini orang yang ya, tidak paham bahasa Arab. Maka imam atau imamnya Nahu atau yang dikenal dengan Imam Ibn Malik eh, yang punya Alfiyah Ibn Malik beliau dalam Alfiyahnya mengatakan waman ro'a annafya bilan muabbada faqauluhurdud wasiwahu fa'duda ya kata Ibn Malik dalam Alfiyahnya barang siapa yang meyakini lan itu berfungsi untuk menafikan selama-lamanya, maka faqauluh hurdud, maka ucapannya ditolak, ya. Adapun yang lainnya yang menyelisih pendapat tersebut, maka dukunglah atau eh, kuatkanlah. Intinya sekali lagi dalam segi bahasa saja kata Ibnu Malik tidak benar kalau kata-kata lan itu untuk selama-lamanya. Apalagi dalam ayat Allah juga menjelaskan lan itu tidak selama-lamanya. Ya, di antaranya dikisahkan tentang orang-orang kafir. Mereka apa? Lan yatamannaunahu abadan. Mereka tidak menginginkan kematian. Ya, walan yatamannaunahu abadan. Mereka tidak mau mengendaki kematian sama sekali. Pakai kata-kata lan. Namun di akhirat mereka ingin mati. Ya. Apa dalilnya? Ketika mereka di akhirat di, di neraka mereka mengatakan kepada malaikat uh, malaikat Malik penjaga neraka, "Wanadau ya Malik uliyaqdi alaina rabbuk." Mereka memanggil malaikat, "Ya Malik, wahai Malik, liyaqdi, hendaklah Rabbmu mematikan kami agar kami tidak merasakan apa? ada di neraka." Jadi kata-kata lan itu tidak menafikan selama-lamanya. Eh tadi kita sampaikan Nabi Musa ketika Allah katakan lantarani engkau tidak bisa melihatku yaitu apa? Di dunia. Adapun di akhirat Rasul mengatakan inna innakum satarauna rabbakum. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada rob kalian. Ini sekali lagi syubhat al bidah eh tetap apa? Eh sangat lemah sekali tentunya bagi mereka-mereka yang mempelajari eh akidah al-sunnah wal jamaah. Ada pula di antara mereka yang ya mentakwil ya. Kata mereka betul melihat. Cuma kata-kata melihat itu tidak dengan kedua mata, namun melihat dengan mata hati. Bukan dengan mata kepala, namun dengan apa? Mata hati. Padahal dalam riwayat, dalam riwayat Rasul mengatakan, "Innakum satarana rabbakum yaumal qiyamati iyanan." Ya, bahwasanya kalian akan melihat Rob oh, kalian di akhirat ya ayanan dengan kedua mata kalian. Apalagi jelas tadi ayatnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wujuhu yauma idzin Wajah-wajah orang beriman berseri-seri ila rabbiha nadira dan kepada Robnya lah mereka melihat. Ketika disandarkan melihat kepada wajah berarti melihat dengan apa kedua mata. Ya, namun itulah ahli bid'ah, mereka tidak mau mengimani ayat-ayat atau hadis-hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dan mereka berusaha untuk mentakwil takwilkannya. Naudzubillah min dzalik. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah dan di antara kelompok yang mengingkari akan hal ini yaitu kelompok ya Al-Jahmiyah tentunya Al-Mu'tazilah dan juga kelompok Asy'ariyah ya. Kelompok Asy'ariyah mereka mengingkari meskipun ya tidak frontal sebagaimana Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan Allah itu dilihat ya, namun tidak berhadapan. Ya. Ini ya termasuk keanehan mereka. Ya, kita bisa membayangkan Allah dilihat namun tidak apa? Ya, tidak berhadapan. Bagaimana? tidak berhadapan, tidak ya mukabalah bila mukabalah Dikatakan di sini wa Ibnul Furuk Al-As'ari, ada tokoh As'ari yang namanya Ibnul Furuk mengatakan innallaha yura la fi jihatin. Allah itu dilihat namun tidak di salah satu arah sama sekali. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di belakang, tidak di samping, kanan kiri dan sebagainya. Bagaimana? Ya, ini adalah apa? Ucapan yang ya tanpa tanpa di pikir sama sekali asbun. Bagaimana? Dilihat namun tidak diarah sama sekali. Ya, tidak diarah atas, bawah, ya, kiri kanan seterusnya. Ini sekali lagi ucapan alul al Ya ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian dikatakan di sini tentang tafsir ayat kalla innahum ar-rabbihim jubun mahjubun surat al-mutaffifin ayat 15 Falau kanal mu'minuna kulluhum wal kafiruna kulluhum la yarawnahu kanu jami'uhum anhu mahjubin. Kadi Allah mengatakan sekali-kali tidak sesungguhnya orang-orang kafir itu terhijabi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Asy'ah atau Al-Imam Abu Bakar Ismaili, seandainya orang mukmin, orang kafir semuanya tidak melihat Allah, apa bedanya antara apa? Mereka, ya. Wa dzalika min ghairi itiqadit tajzim. Namun Eh tidak boleh kita meyakini Allah itu berjisim sebagaimana manusia ketika dilihat di akhirat kelak. Eh, sekali lagi, ya ini ada di footnote ini sebetulnya bahwasanya kata-kata Allah tidak berjisim ini kata-kata yang selayaknya untuk ditinggalkan. Eh karena mengandung dua kemungkinan. Ya, al beda ini masuk ke dalam bab ini untuk menyatakan al sunnah itu musyabbiha menyerupakan Allah dengan apa? makhluk. Ya kita katakan Allah itu ya memiliki wajah, memiliki tangan dan sebagainya, namun tidak boleh kita mengatakan Allah itu bertubuh. Ya, kata-kata tubuh tidak ada dalam ayat, tidak dalam hadis, tidak pernah diucapkan oleh sahabat dan tabiut tabiin. Kita mencukupkan dengan apa yang sudah ada nasnya dalam apa quran dan hadis. Tidak boleh kita apa? tambah-tambahi. Wa dzalika min ghairi i'tiqadi tajsim fillahi azza wala lahu walakin yarawnahu jalla wa azza bi ayunihim ala mayasha huwa bila kaifin. Eh cukup kita mengatakan orang beriman melihat kepada Allah azza wa jalla dengan mata mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki tanpa kita membayang-bayangkan wajah Allah tersebut. Ya, ini sekali lagi yang harus kita yakini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com